biasa melimpahkan karunia-Nya, taufiknya dan begitu banyak kenikmatan yang kita terima dan kita juga pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Pemirsa beserta jamaah sekalian yang berada di studio. Di pagi hari yang sangat indah ini, kembali kita akan mendapatkan ilmu yang tentu saja sangat bermanfaat apalagi di dalam rangka esok hari tak lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan Oleh karenanya judul di pagi hari ini adalah Syahrul Ramadan Dan akan disampaikan oleh guru kita yang kita cintai Dr. Kiai Haji Baktub Effendi Beliau adalah Imam Zikir Majelis Zikir SBI Nusaram, Saram, Dan beliau juga adalah pimpinan daripada Jatmi Sabahul khair, sabahul suruh Sabahul suruh Apa kabar Kiai? Alhamdulillah rabbil Amin. Baik. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pemirsa, sebelum kita mendengarkan jabaran yang akan disampaikan oleh Kaji Maktub Effendi, marilah kita saksikan tayangan berikut ini. berbahagia sekali Anda masih beserta kami di studio televisi Republik Indonesia di dalam acara Mimbar Salam. Sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi bahwa judul pada pagi hari ini adalah Sahrul Ramadan. Nah, Pak Kiai, Sahrul Ramadan artinya bulan Ramadan yang tentunya begitu banyak orang-orang menyambut bulan suci Ramadan ini lalu gegap gempita di mana-mana persiapan ini bersihkan masjid segala macam apa sih sebenarnya ini rahasia apa tergantung dalam syahrul Ramadan ini Pak Kiai betul Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahasia dan keagungannya Ramadan di antaranya adalah penjelasan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Allah Syahr Ramadan alladzi unzila فيه kata al-ayah ini kalau dalam ilmu kiroa dan ilmu tafsir artinya baru dibaca sepotong. Hmm. Jadi lanjutkanlah ayatnya. Hmm. Tapi kadang-kadang terjadi di majelis-majelis taklim ayatnya sudah lunas dibaca satu ayat, kok masih ujungnya al-ayah. <laughs> Itu menunjukkan kestubitan daripada tentang ilmu Al-Qur'an. Ini yang perlu pula awal kami beritahukan. Padahal ini judulnya ada sendiri. Jadi yang menyebutkan syahrul Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Al Lalu untuk apa itu syahrul Ramadan? Hmm. Jadi kami beritahukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghimbau kepada umatnya untuk bergembira untuk bersenang dengan tibanya bulan suci Ramadan. Urgensinya umumnya di majelis talim penutupan membaca hadis man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niron. Ini udah hadis yang paling murah sekali. kewartek warteg juga bacaannya ini. <laughs> Jadi siapa yang bergembira dengan tibanya masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan tubuhnya orang itu dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dibarengi dengan pantun syair karena merasa dirinya kurang pantas menjadi orang ahli sor surga ya. tapi nggak kuat kener neraka ila lasulil firdausi ahlan wa ya Allah tuh saya bukan ahli sorga Namun tidak kuat masuk ke neraka Makanya bergembiralah dengan tibanya bulan Syahrun itu mananya bulan Jangan keliru ucap syahrul Ramadan hmm. ya. Hmm. Nanti diganti calonnya. Jangan. <laughs> Ramadan artinya Ramadanun adalah pembakaran. Apa yang dibakar? Hawa nafsu amarah dan lawamah. Dalam diri kita ada tujuh batalion. Hmm. Batalion nafsu yang jelek-jelek, grup batalion Amarah dan Lawamah orang punya anak pertama perempuan saking senengnya disebut Siti Amarah wah <laughs> terus berantem terus sama si pakai Siti lagi depannya ah ini Amarah tukang marah Lawama tukang caci maki Gak ada urusan dia seniman atau seniwen hmm. kalau tukangnya cimaki sifatnya adalah lawamah nafsunya ini yang dibakar pada bulan Ramadan bukan dihancurkan dibakar itu artinya ya dibakarlah ya ya dibakar ya iya. <laughs> iya biar robah gitu ya dari keras menjadi lem Bagus. Dari jelek menjadi bagus. Dari tukang-tukang caci maki menjadi tukang nasihat cuci oh cuci <laughs> iya yang lima ini adalah nafsu lawamah apa namanya nafsu ah. mulhima mutmainnah rodiyah mardiyah kamilah ini baik-baik semua Nah ini ditaruh di rongga dada sekitarnya yang diserang adalah hati manusia. Jadi lima ini diabadikan lalu yang penyerang buruk ini dua ini. Oleh karena supaya dijaga betul ya untuk waspada dengan semboyan waspadalah. Hmm. Tapi waspadalah dengan indera yang sempurna. Maka judul daripada bulan Ramadan, bahasa Arabnya Syahrul Ramadan, ini klasikal bulan setahun itu 12 bulan. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surah At-Taubah ayat uh, <clears throat> berapa? 36 ya. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الله بسم الله الرحمن الرحيم الله إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم الله ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين Allah. Sungguh hitungan bulan dalam setahun menurut Allah 12 bu bulan. Itu dalam kitab Allah Al-Qur'anul Karim. 12 itu sejak Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Dari dua belas bulan itu ada empat bulan yang hurumun mulia. Hurumun mulia. Iya. Itulah peraturan yang ada dalam agama Islam secara tegak lurus. Karena itu janganlah kamu berbuat zalim pada bulan-bulan empat tadi Dirimu jagalah dari kezaliman dan lakukan perang kepada orang-orang musyrik yang menyerang kamu secara keseluruhan. Padahal pada bulan Muharram itu perdamaian kudu diwujudkan. Tapi kalau kamu diserang, ya hadapilah. Kama yuqatilunakum kafah sebagaimana mereka orang musyrik menyerang kita. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin ketahuilah olehmu sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diteruskan, jangan cuma disingkat. Mari kita takwa. Enggak tahu ujung-ujungnya takwa takut ini tua. <laughs> La ilaha illallah. <laughs> Subhanallah. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول Ini namanya gembira menyambut tibanya bulan Ramadan dengan bersenandung tasbih. Hmm. Betul? Betul. Siapa bilang salah? <laughs> Manfariha itu termasuk ini ya? Iya. Iya, bukan bilang oh besok umur besok puasa enggak gitu ya. Wah. Ya, itulah bertasbih. itu. Bertasbih. Ah, betul. Kemudian kita tinjau bahwa bulan itu terbagi-bagi karena ada backgroundnya seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 196 Al-Hajju asyurun ma'lumat Allah yang namanya haji itu keberadaannya pada bulan-bulan yang dimaklumatkan oleh Allah bulan apa? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tafsir bulan maklumat adalah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau tadi 12 bulan ada 4 bulan khurum, Rasulullah memberikan penjelasan salah satu sardun wawahidun fardun. Yang tiga belerot. Kata orang Bekasi ini ya. <laughs> Belerot. Belerot. Yaitu apa saja. Bilqoda, Bilhijjah, Muharram. Beruntun. Yang satu was fardun, wasardun, fardun sendiri. Apa itu Rejab? Jadi Bilqoda, Bilhijjah, Muharram atau bulan asyurok, kemudian Rajab. Ini Muharram. Tapi kalau bulan-bulan haji yang dimaklumatkan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini khusus untuk ibadah haji. Satu Syawal sudah boleh melakukan ikhram haji, ikhram umrah, apa itu haji ifrad, haji kiron, haji tamattu, masyitum. Terserah maunya apa. Inilah bulan. Lah sama saja adat di Indonesia yang gak pernah hilang. Selalu kalau mau menikahkan dulu orang tua ayah beliau Bapak Kiai Haji Dr. Andas Ahmad Rifai mau menikahkan istri pertama <laughs> kedua saya nggak tahu loh ya saya taunya pertama itu dicari dulu bulannya bulan apa biasanya ya sawal, sawal. mengapa sawal ya sekedar nama aja sawal ya nggak tahu pertanggung jawab padahal sawal maknanya irtifa supaya bisa naik itu irtifa naik semangat naik ibadahnya segala-galanya naik itu syawal ya begitu sudah Syawal masuklah dah, mempunyai hitungan ikatan ya karena kalau sudah menggunakan pakaian ihram dia sudah terikat siapa yang sudah melakukan ikhram haji nggak boleh rafas rafas itu zina Zina itu tidak hanya zina itu saja zina mata, zina telinga, zina mulut. Um, lagi pakai ikhram kok ngomel-ngomel, ngupat orang, jelek-jelekin orang, ngadu domba orang. Kambing yang jadi rugi. Hmm. Adu domba, adu domba. <laughs> Ini dilarang. dah diikat oleh peraturan-peraturan terkait pada hukum yang dijalankan. Dulu bebas sendirian masih gadis masih perjaka. Begitu sudah kobil itu selesai ada ikatan undang-undang per Perkawinan. Nah, inilah yang terjadi. Wil qodah maka yang naiklah ningkat pada wil hijjah. Wi punya al-hijjah kebutuhan, hajat. Dan ini ngambilnya haji kata Rasulullah, al-hajju Arafah. Haji itu diambil di padang Bukan Padang Panjang. <laughs> Padang Panjang mah beliau Sumatera Barat ini ya. Ini Padang Arafah. 3000 hektar lebih dipersiapkan untuk wukuf di sana, menyelusuri sejarah kehidupan manusia sejak Nabi Adam turun dari sorga 10.000 tahun yang lalu. Berpisah Nabi Adam berada di Hindia dan Ibu Hawa berada di provinsi Sam, sekarang ikut negara Syria di Suriah sana. Barulah berikutnya 250 tahun berjumpa pada hari Jumat tanggal 9 Dhul Hijjah 9750 tahun yang lalu jam satu siang masuk waktu duhur hari Jumat bertemu berdua beliau Nabi Adam dan Ibu Hawa dan menyusun rumah tangga yang baru dan sampai hari ini 9.000 750 tahun yang lalu dari dua orang sekarang sudah mencapai yang hidup 6 miliar 500 juta orang hmm. yang hidup sudah mencapai 7 miliar 350 juta orang hmm. Allah mengembangbiakan dari dua orang Nabi Adam dan Ibu Hawa dengan keturunan-keturunan laki dan perempuan yang ba banyak yang banyak ternyata betul terpisah oleh waktu dan tahun saudara dengan saudara padahal tunggal cucu dengan Nabi Adam berantem dan perang. Betul? Betul. Apa sebab? Hawa nafsu. Amarah dan lawamah. Ini ya di bulan Ramadan dibakar itu amarah dan lawamah. Yang bakar bukan orang lain, dirinya sendiri. Diri sendiri. Ya. Wong mau bakar hawa nafsu kan cuman pesen saya nitip deh satu mood la ilaha illallah. Hmm. Oh masih hidup kok kifarat. <laughs> itu namanya keparat bukan kifarat itu <laughs> ya. Covid ya, bukannya nggak boleh, boleh. Puasa digantikan fafidyatun Nah ini boleh saja <clears throat> Tetapi ya ada urut-urutannya Nah inilah bulan-bulan yang ada berbeda-beda mempunyai background masing-masing. Nah, orang yang menyambut tibanya bulan suci Ramadan beraneka ragam niatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awalu lailatin min Ramadan" apabila datang awal Ramadan. <laughs> Jadi kata Rasulullah, di malam itu Allah berikan pengumuman, "Madalladzi yuhibbuna nuhibbu." Siapakah gerangan yang pada cinta kepadaku Allah, aku akan cinta padanya. Wah, luar biasa. Bapak-bapak cinta? Cinta siapa? Oh, Istrinya. <laughs> La ilaha illallah. Jauh amat mencengnya. <laughs> Nah, tadi sebutkan siapa yang cinta kepadaku Allah akan kucintai cinta kepada Allah. Allah. Nah ini kan ada pantun syair ya rasa cinta itu ah, ada. ada. Imam Ghazali memberikan komentar takrif definisi cinta al-hubbu mailul qalbi cinta adalah cenderungnya hati dalam hati hmm. cuma orang kadang-kadang kurang memahami dikait-kaitkan kepada bencana macam-macam macam-macam wong yang bencana alam ya hmm. beraneka ragam yang salah hati manusia ditimpakan pada satu dua orang Ibaratnya ini yang namanya salah alamat. Jadi cinta itu letaknya dalam hati. Dalam di dalam hati. Dalam yang cukup dalam. Hmm, hmm. Ini diumumkan hmm. akan dicintai Allah pada tanggal 1 Ramadan. Ramadan. Yang kedua ada pengumuman lagi mama dalladzi fana tulubu. Adakah hamba-hambaku yang mencari aku Allah? Aku cari kalian. Allahu Akbar subhanallah. Ramadan ngorok melulu. <laughs> Baca Quran ya. Padahal menjelang datangnya Ramadan berpantun syair Ramadan suci Alhamdulillah hmm. Telah tiba lagi bulan mulia Bulan yang agung, bulan yang utama, bulan Al-Quran dan bulan ibadah. Ya, asik nih kalau udah Pak Kiai udah bersenandung, apalagi urusannya bulan Ramadan, tentu asik. Namun demikian, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Pemirsa Televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada Alhamdulillah masih bersama kami di Mimbar Nurul Saran Tadi Pak Kiai kita, guru kita sudah menceritakan betapa dalamnya cinta itu Jadi masalah cinta ini bukan sembarangan Bukan asal kata-katanya gampang Cinta Tetapi ternyata cinta adanya di dalam hati Tetapi dan yang paling indah adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Gimana Kiai? Asik nih Pak Kiai ini Betul Ya, ya silakan, silakan Jadi orang yang pada malam pertama bulan Ramadan satu meningkatkan cintanya kepada Allah akan dijawab oke okay, aku cinta kau yang kedua siapa yang mencari Allah dia akan dijumpai masih ada yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madalladzi yastaghfiruna fanas fanaghfiru lahu Siapa yang mencari ampunan kepadaku maka akan kuberikan ampunan. Alhamdulillah. Astaghfirullah Rabbal baraya al ya minal khataya Astaghfirullah رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زيدنا علما نافعا ووافقنا عملا مقبولا ووابلنا رزقا حلالا وتوب علينا توبة نسوحا وتوب علينا توبة نسوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر Amin ya robbal alamin. Ini ciri-cirinya orang gembira. Menyambut tibanya bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena ditantang oleh Allah dosanya akan diampuni. Ampuni Allah Akbar subhanallah. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Allah. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Allah. Maka siapa-siapa orangnya berbuat kebaikan sebesar zarrah ada makna semut hitam yang kecil zarrah ada sebesar biji sawi karena kecilnya itu biji sawi mereka akan dipertontonkan kebaikannya itu di padang masyar kelak dan siapa yang berbuat kejelekan keburukan sekecil apapun akan diperlihatkan jangan bicara ya kenapa harus repot-repot di dunia kan hidup cuma sebentar Hmm. Siapa bilang sebentar di padang mahsyar saja akan diberi waktu oleh Allah hidup di padang mahsyar. Masih ada perjalanan menuju siratul mustaqim. Kalau jatuh masuk neraka, kalau lurus masuk surga, itu waktunya 50 ribu tahun. Allah. Di padang mahsyar 50 ribu tahun satu hari nilai padang mahsyar 50 ribu tahun cahaya alam dunia. Perjalanan kita masih lama. Nabiullah Adam sudah wafat Sembilan ribu tahun yang lalu turun dari sorga sepuluh ribu tahun yang lalu beliau masih berada di stasiun besar alam kubur menantikan anak cucunya siapa yang beriman siapa yang tidak dia akan menjerit dan menangis di padang maksyar. biar anakku cucuku kenapa kau berbuat salah kenapa kau tidak taat kepada Allah Rugi kau datang Ramadan untuk mendapatkan ampunan Tapi maksiat dan dosa yang kamu lakukan Nauzu. Inilah Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Pemirsa televisi Republik Indonesia Yang sangat kami cintai Sangat kami hormati Dan sangat kami harapkan doanya Di bulan Ramadan Tuangkan hidupmu Untuk mensucikan diri maka Ramadan juga disebut bulan su. <clears throat> kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala kata Rasulullah merintahkan kepada malaikat kiramal katibin di bulan Ramadan dayak tubuh lahumul hasanat walayak tubuh alaihimus sayiat agar Para malaikat kiramal katibin mencatat semua kebaikan apapun. Dan jangan sekali-kali melakukan pencatatan keburukan apapun. Hadis ini jangan disambut, oke okay, kebetulan gue mau puas-puasan. Hmm. Ramadan minum-minuman teler. Hmm. Mabok lagi ah. <laughs> ya Allah, di bulan kemarin terdengar tayangan televisi anak-anak muda yang mabuk-mabukan dengan oplosan minuman keras yang pada mati ada yang di Jawa Barat ada yang di Jawa Tengah ada yang di Jawa Timur dan Jawa-Jawa <laughs> inilah yang tidak tahu diri manusia diberi kesempatan nggak mau tahu urusan jadi Allah Subhanahu wa taala wa yamkhullahu taala anhum dunubahum al-madiyah. Seluruh dosa-dosa yang dikerjakan selama 11 bulan sebelum Ramadan. Jika sujud sidakap sinuku tunggal ana toping babakan ing nawa songo. Amandem kucing grono suwito ngarsoning dat kamur bing dumadi. <laughs> Iya iya iya. Dia akan diampuni dosanya yang ketawa-ketawa yang nggak ngerti gitu. <laughs> atau yang ngerti saya nggak tahu lah <laughs> iya iya jadi dengan penuh khusyuk mohon ampun kepada Allah diampuni segala dosa dan kesalahannya dan Allah menghapus seluruh kesalahan-kesalahan dihapus tuh semuanya dihapus ya Allah Maka, sebanyak apapun Iya sebanyak apapun sebesar apapun ya Allah ya ada kecuali orang musyrik tuh ya. ya. Itu lain lagi ada versinya. Ya. Maka begitu selesai Ramadan nanti kita akan keluar menjadi pemenang. Ya, menjadi peme pemenang. Minal aidina wal faidin. Nah, dari golongan kembali kepada Allah dan kembali orang yang berbahagia. Id kembali fitri, suci dari segala macam dosa dan kesalahan diawali dengan ampunan Allah subhanallah inilah mulianya bulan Ramadan jadi luar biasa ya kalau misalkan ada orang yang bertemu dengan Ramadan sekedar gembira ya. datangnya bulan Ramadan tapi dia tidak mengisi ya. Ramadan yang disediakan oleh Allah begitu banyak kebagian sayang benar ya oh, sayang Allah sayang betul betul betul sayang betul oleh karena mari kita siap-siap dan lakukan selama Ramadan ini. Tadi syairnya Ramadan suci, Ramadan suci, tinggal sucinya doang. <laughs> Nggak mau mensuci di iya, iya, iya. diri. mensuci diri. Angkah ruginya. Untuk itulah jadi bulan dibagi-bagi, misalnya Sya'ban tadi Sawal Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian ada lagi daripada uh, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ada lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahrul Rajab syahrullah. Hmm. Syahrul Sa'ban syahri wa syahrul Ramadan syahrul ummati. Bulan Rajab bulan Allah. Bulan Sya'ban bulanku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan adalah bulan umatku. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban orang mendirikan sholat lima waktu itu pada bulan Rajab. Ya. Dan sholat adalah khusus hanya untuk Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi sama samawati wal ard. Inilah menghadapkan diri hanya kepada Allah. Sedangkan bulan Sya'ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam eh. keadaan tiduran di rumah lalu dibangunkan oleh malaikat Jibril bahwa disuruh malam ini munajah kepada Allah lalu salat malam itu bertahajud selesai lalu Rasulullah bertanya Hai hey, malaikat Jibril ini malam ada apa ini malam adalah malam nisfu mana Allah Subhanahu wa taala membuka 300 pintu gerbang langit turun dari angkasa ke arca pada keberkahan rizki Allah subhanahu wa ta'ala ditebar ke seluruh dunia Alhamdulillah inilah bapak-bapak dan ibu-ibu dikuatkan oleh pernyataan Allah dalam Al-Quran الله لطيف يرزق ما يشاء الله وهو القوي العزيز الله jadi itu untuk itulah kembali kita menyambut tibanya Ramadan mengisi kegiatan bulan Ramadan sungguh sangat didambakan diharapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Tambah asik memang. Yang lain-lain juga tambah bengong kelihatannya ini, tapi keasikan. <laughs> Namun demikian marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah pemirsa televisi Republik Indonesia dan jamaah yang berada di studio Kita begitu indah e, mendengarkan begitu Walaupun kita secara santai-santai mendengarkan e, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Kiai tadi itu begitu indah bulan Ramadan dan ternyata tentu andai kata digali digali lagi tentu lebih banyak lagi hikmah-hikmah yang terkandung dalam bulan suci Ramadan. Baiklah pada kesempatan ini dipersilakan kepada uh, bagian sini tadi belum ya. Silakan Ibu. Namanya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Uh, nama saya Herlina Rubistin. Uh, pertanyaan saya singkat. Ibadah apa yang akan kita lakukan yang diridhoi oleh Allah dan mendapatkan berkah di, di kala nisfu Sa'ban? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nih. Iya. Jadi ibadah apa? Pada urgensinya para ulama mentafsirkan, menjabarkan daripada pertanyaan Rasulullah Allah. tentang nisfu Sya'ban, separuh bulan Sya'ban. Pertama untuk mengingat bahwa rezeki Allah diturunkan khusus pada malam nisfu Sya'ban untuk sepanjang tahun. Artinya kalau toh Lailatul Qadar adalah turun adalah mencatat segala kegiatan langkah perbuatan manusia. Tapi kalau rezeki turun adalah dikhususkan pada nisfu Sya'ban. Sehingga kegiatan pertama adalah ada yang sholat sunat tahajud, ada yang baca yasin ba'da maghrib, Mengapa pada maghrib toh Rasulullah malam hari dibangunkan malaikat Jibril untuk sholat? Karena pada maghrib adalah waktu mustajabah. Tergolong daripada waktu isya ini. Dua isya itu antara maghrib dengan isya. Disinilah apalagi Betawi khusus beliau ini. Kiai Haji Dr. Andes. Ahmad Rifai BA Betawi asli. nah, <laughs> Wah ini rasanya bukan orang Betawi kalau nggak sholat nisfu syaban. <laughs> Gitulah. Karena sangat pentingnya. Dan terbukti seluruh Indonesia siapa orang yang tidak ingin datang ke Jakarta. Sehingga ada pertanyaan mengapa kau datang Jakarta gitu. <laughs> Iya karena di sini ada keberkahan dari orang menyambut datangnya nisfu syaban separuh bulan syaban Lalu Nabi juga berkata karena ditanya oleh sahabat, "Kenapa dinamakan bulan Syaban Rasulullah?" Lima sumia Sya'banu ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lihat khairun katsirun." Dinamakan bulan Sya'ban karena bercabang-cabangnya kebaikan yang sangat banyak adalah bulan Sya'ban. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Daripada keistimewaan bulan-bulan Adapun isi langkah-langkah bulan-bulan yang ada termasuk Ramadan, insya Allah kalau ada waktu kesempatan lain kita akan jelaskan pada episode yang lain tentang isinya Ramadan adalah bulan siam dan bulan Al-Qur'an. Ya. Inilah yang akan kami kemukakan pada kesempatan ya. episode yang lain. Ya. Udah paham, Bu? Jadi ngapain Bu bulan nisfu? pada nisfu Sa'ban ngapain? Sholat tahajud, ada yang baca yasin tiga kali gitu ya, ba'da maghrib segala macam. Pokoknya kebaikan bersedekah dan sebagainya ya. Hmm. Ada satu lagi, silakan silakan bertanya. Eh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadang Subana. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Kiai rahasia Ramadan subhanallah Tadi disampaikan banyak uh, Apalagi kalau dalam suatu hadis tadi disampaikan bahwa barang siapa yang menyambut bulan suci Ramadan maka jasadnya akan diharamkan masuk neraka. Pertanyaannya, bagaimanakah cara kita mempertahankan hadis ini dan di bulan suci Ramadan ini kita isi dengan tarbiyah dan uh, bagaimana cara mempertahankan hadis ini supaya kita dalam akhir Ramadan sampai bulan-bulan berikutnya itu jasad kita itu diharamkan masuk api neraka. Mungkin itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga isi hadis, hmm. makna hadis ini gitu ya kira-kira. Baik, terima kasih. Hadis adalah pertama ucapan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli Yang kedua perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan yang ketiga adalah sifat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam seperti sidik, amanah, tabligh, fatona. Sidik benar, amanah, terpercaya, tabligh mau menyampaikan fatona cerdas, pandai dan pinter Itu harus dipertahankan Artinya kita sosialisasikan Agar mereka umat Islam ngerti dan maulah Versinya silakan masing-masing punya cara bagaimana orang itu bergembira ya. menyambut tibanya bulan suci Ramadan. karena datangnya setahun sekali. Hmm. Ya, datangnya setahun sekali. Diibaratkan sebelas bulan berbuat salah dan dosa dicuci pada bulan roh. Ramadan. Ada pula pencucian dosa adalah pakai jam sehari semalam 24 jam dibagi 5 hmm. subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Maka Nabi berkata, begitulah di depan rumahmu ada sungai besar untuk mandi, maksudnya sol, salat, mencuci do, dosa. Ya, boleh ya, paham Pak Dadang. Alhamdulillah. Pemirsa, marilah kita dengarkan karena waktu juga yang eh, memisahkan kita. Silakan kepada Pak Kiai menyampaikan kesimpulan mengenai eh, pelajaran di pagi hari ini kami silakan. <clears throat> Kepada hadirin hadirat dimuliakan Allah, para pemirsa televisi Republik Indonesia yang tercinta, bulan Ramadan adalah bulan barokah. Profesor Dr. Muhammad Mutawillah Syarawi menyatakan al-barakatu khairun yatazayadu. Keberkahan itu adalah kebaikan yang tambah dan tambah dan tambah. Sehingga orang beramal kebaikan sebesar apapun di bulan Ramadan itu bisa diandalkan berlipat ganda. Nah. Inilah yang sangat diharapkan dan diamakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan hmm. atau bulan penuh kemuliaan. Hmm. Sehingga ayatnya pun ditutup dengan uh, tentang orang berpuasa akan digolongkan orang bertakwa dan ya. takwa nilai inna kromakum indallahi atokum sungguh lebih mulia muliamu semua di sisi Allah adalah ketakwaan kamu semua demikian pada kesempatan yang berbahagia ini amin terima kasih Pak Kiai terima kasih baik pemirsa dan eh, jamaah sekalian demikianlah uh, pengajian pada pagi hari ini dengan judul Sahur Ramadan mudah-mudahan berguna bagi kita, keluarga kita dan semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa.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 Dan jadikan mereka adalah golongan orang bertakwa kepada engkau ya Allah Amin. Sebagai pemimpin dirinya Dan pemimpin kepada yang lain Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhir ya wa qina azaban nar Wa qina azaban nar ya Waqina qina azaban nar ya Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala alal mursalin العالمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام